Muhammad Wasallam serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai yang Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih Jazakumullah khairan atas bantuan dari Rakyat Masjid Syuhada dan dari CDMS yaitu Pamkat Luar Masjid Syuhada yang telah mendukung dan membantu kami dalam menyelenggarakan acara kajian rutin pelajar di Masjid Syuhada ini. Insya Allah Taala semoga kajian akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai selesai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah akan saya bacakan sunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan oleh Ustaz Mukhazin, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan oleh Ustaz Afifi Abdul kemudian dilanjutkan materi ini oleh Rizal Miliar Putra Nanda Persi kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir adalah hukuman dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Mengisi acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan oleh keynote speaker kepada Ustaz Tuhanuddin kami persilakan. Ustaz hari ini beliau adalah imam besar masjid ada yang seringkali mengimami sholat lima waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah di alamin. Ustaz Afifi yang kami hormati, Ustaz Rizal Julia Putra Nanda FC, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Uh, panitia saya harap sedikit bahwa saya itu bukan imam besar tapi saya imam sholat jamaah di Surabaya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saya juga bukan Ustadz Toha Budi, tapi Bapak Toha. Saya kebetulan jadi mualif di madrasah suada ini. Ada SD, ada SMP, ngajar-ngajar di situ batu-batu. Karena eh, guru-guru saya dulu yang ngajari ngaji sudah meninggal, Kebetulan muridnya yang paling tua, ini yang belum meninggal saya, dan saya harus menggantikan beliau di sini. Uh, sekarang umurnya 54 tahun. Jadi kalau umur 54 tahun menunggu berapa tahun lagi kalau panjang. Oleh karena itu eh, dalam pertemuan ini saya sebagai orang tua hanya memohon kepada Allah agar Eh, kajian-kajian ilmu seperti ini tetap ada di lingkungan masjid syuhada. Karena apa? Karena ini adalah sebagai generasi muda penerus agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, saya masih ingat dulu waktu menjadi pelajar itu sulit sekali untuk menemukan taklim ilmu seperti ini kalau di Jogja. Kalau di Jakarta insya Allah sudah banyak. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah sampai di Masjid Sunda dan saya di sini sebagai imam sholat jamaah insya Allah juga membantu-bantu kegiatan remaja kalau ada kegiatan mudah nanti takmir atau pengurus baru tetap mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk selanjutnya cuma saya satu berpesan pada e, pelajar bahwa Indonesia ke depan itu ada di tangan belajar, Ya, belajar. Dan insya Allah Islam ke depan juga ada di tangan Anda. Kalau saya sebagai orang tua ini hanya bisa berdoa dan kalau lewat seperti Umar bin Khattab itu ketika eh, Rasulullah SAW tidak ada dia minta doa kepada pamannya ya insya Allah Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Itu untuk bertawasul agar diturunkan hujan. Jadi kalau paling kalau orang tua seperti kita cuma doa-doa saja yang dibutuhkan. Sebagai penutup bahwa makin besar perjuangan pelajar untuk agama Allah, itu nanti hasilnya juga lebih besar untuk Anda sekalian. Sebuah contoh, katakan Ali bin Abi Thalib ketika rumahnya Rasulullah SAW dikepung oleh pemuda, pemuda Quraisy yang mengepung. Tetapi Nabi diperintahkan untuk hijrah malam itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu itu disuruh tidur di tempatnya. Itu artinya jiwanya yang harus siap melayan. Akan tetapi setelah uh, selesai perjalanan sejarah itu, ternyata Ali radhiyallahu anhu itu di, diberi istri yang namanya Fatimah ya Ustaz ya dia adalah pemimpin wanita di surga. Dan dari Fatimah itu lahir juga pemimpin pemuda di surga yaitu Hasan dan Hussein. Dan anda-anda sekalian, saya berdoa mudah-mudahan juga mengikuti langkah-langkah eh, sahabat Rasulullah SAW itu karena kita kenal bahwa Ali sebagai generasi muda pertama yang anak-anak yang masuk dalam agama Allah. Saya kira begitu yang saya sampaikan sedikit ini lima menit. Mudah-mudahan ini tidak menghalangi nanti Ustaz Afifi dan Ustaz Juliar bisa juga untuk memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bapak Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Abdul Walud Hafizullah Ta'ala kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala para ikhwan dan para akhwat dan para hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dengan nikmat Allah dimudahkan untuk kita bisa bersama-sama kembali duduk di majelis dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Toha yang telah berbaik hati untuk menyempatkan waktu bersama dengan kita dalam rangka untuk memberikan semangat kepada kita sekalian juga yang mudah-mudahan kegiatan semacam ini kita bisa terus ngeri melanggengkan sehingga menjadi budaya kehidupan kita untuk selalu tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Yang ketiga, ekos kalian juga tidak lupa sangat kita ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz eh, Rizal yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah kita akan mengambil faedah dari beliau yang mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari kehadiran beliau di tengah-tengah kita sekalian. Ikhwan dan akhwat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita sebagaimana yang telah insya kita ketahui semuanya, ini yang muda, yang tegar di jalan Islam Insya pada kajian yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran sekilas betapa di depan mata kita ini banyak sekali problem kehidupan yang para ulama simpulkan kita berada di antara dua jurang kehancuran antara syahwat dan subhat. Banyaknya hal-hal yang akan mengancam agama kita. Sebagaimana telah kita dulu sampaikan, khususnya kehidupan remaja kita tentu kehidupan yang sangat membuat miris hati orang-orang tua khususnya apabila melihat bagaimana perkembangan pergaulan para remaja dan para pemuda sehingga suasana antara seks bebas, narkoba, tawuran merupakan warna yang selalu menghiasi kehidupan para remaja kita. Dan kemudian para kajian yang kemarin juga insya Allah sudah sampaikan sekilas oleh Ustaz Muslim. Bagaimana di depan mata kita, khususnya dalam masalah agama, kita dihadapkan dengan banyak permasalahan, pemikiran-pemikiran yang boleh jadi akan sangat membahayakan khususnya bagi para remaja atau para pemuda yang memiliki semangat agama akan tapi kurang di dalam masalah bekal-bekal ilmu atau juga jauhnya dari pembimbing-pembimbing agama yang lurus. Oleh karena itu laifon bila rahimani wa rahimakumullah Majelis yang seperti ini yang benar-benar kita berusaha untuk menjadikan sarana kita bisa lebih istiqomah setelah kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam tuk iman. Sebagaimana perkataan salaf yang insyaallah sering kita dengar juga insyaallah ikhwan, para salaf kita mengatakan diantaranya ada dua nikmat. La adri ayatahumma afdal. Ada dua nikmat yang aku nggak tahu. Dua nikmat ini mana yang lebih utama? Yang pertama, anhadani Allah lil Islam. Allah telah memberikan hidayah kepadaku, hidayah Islam. Sehingga hidayah Islam hidayah yang sangat besar. Hidayah yang tidak bisa ditukar dengan apapun dari kehidupan kita. Yang kedua, walam yaj'alni harurian. Allah tidak menjadikan aku seorang haruri. Alul bid'ah, ini khawarij yang tersebar pada saat itu. Sehingga dimasukkannya kita menjadi seorang mukmin golongan di antara golongan manusia yaitu kaum mukminin kemudian dikenalkannya kita dengan sunnah melalui para usat-usat yang membimbing kita untuk mengenal sunnah sehingga kita tidak terjerumus dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran sangat menyimpang. Ikhwanifillah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan untuk menjaga nikmat seperti ini, maka kita membutuhkan media, sarana. Yang paling utama bagaimana kita bisa selalu mendapatkan ilmu yang Nafi al-ilmu nafi. Ilmu yang manfaat. Yang kedua, sekaligus dengan kita kumpul demikian, kita bisa ketemu ustadz, kita bisa ketemu ikhwan, kita bisa saling memberikan nasihat, tanasuk di antara kita. Dan tentu tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu orang yang telah mendapatkan hidayah itu dia langgeng sampai akhir sehingga doa di antara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Rabb, janganlah engkau sesatkan kami setelah mendapatkan petunjuk. Lihat ya kawan. Sangat mungkin orang yang telah berada di atas hidayah awalnya Kemudian dia dalam perjalanannya kemudian menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi disebabkan karena memang ada bakat-bakat menyimpang. Falamma zahu azaghallahu Ketika seseorang dia mulai menunjukkan arah penyimpangan sehingga dia punya kecenderungan menyimpang azaghallahu qulubahum Allah akan jadikan dia pun asyik dengan penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan itu. Sampai akhirnya dia diharamkan dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kuan Insya insyaAllah kita sampai nanti menjelang duhur. Kita bersama dengan Ustaz Rizal. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan baik-baik bersama dengan beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat yang banyak, keberkahan yang banyak pada kita pada hari ini sebagai modal kita untuk hidup lebih baik pada hari-hari ke depan kita semuanya. Demikian dari saya mudah-mudahan manfaat untuk selengkapnya bisa untuk nanti lihat dalam catatan yang kita buatkan sekedar untuk bisa dibaca di rumah sebagai bekal kita untuk bisa nanti bisa buka-buka kembali. Demikian untuk selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara dan sekaligus kita persilakan untuk Ustaz Rizal uh, secukupnya waktu yang kita miliki sampai menjelang zuhur. Demikian jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Abdul Wahid Ta'ala yang telah memberikan serta sedikit nasihatnya uh, selanjutnya yaitu asma isi yang akan dibawakan oleh Ustaz Rizal Yulia Putra Nanda LC. Eh, perlu diketahui beliau adalah alumni dan lulusan Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz, tadi beliau tidak ingin tapi Ustaz Afifi tetap memanggil beliau Ustaz. Jadi alangkah baiknya kalau kita gabungkan gitu ya. Bapak Ustaz, Paha, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Ustaz al Afifi Abdul Wajud yang juga senantiasa semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia penyelenggara kajian pelajar di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat pemuda-pemudi Islam yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menghidupkan kita dan dialah pula yang di suatu hari nanti akan mewafatkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rizki kepada kita. Dan dialah pula yang maha mampu untuk menghentikan semua limpahan rizki itu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan berbagai bentuk karunia dan nikmat kepada kita. Dan dialah pula yang maha mampu untuk menghentikan Dialah Allah yang memberikan kita sakit dan dialah pula yang maha mampu menyembuhkannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah kepada kita. Dan dialah pula yang maha mampu untuk mengangkat musibah tersebut menjadi sebuah ujian berarti bagi diri setiap hamba ialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menganugerahkan hidayah kepada kita Dan dialah Allah yang juga maha mampu untuk mencabut hidayah tersebut dari siapa saja yang dikehendaki. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran, di setiap saat kita bersyukur kepadanya kita memanjatkan puji dan mengagungkannya. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufik yang sampai kepada kita saat ini kecuali dari Allah. Dan demi Allah, tidak satupun kenikmatan yang ada pada diri setiap manusia kecuali datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Dan tidaklah yang ada pada diri kalian kata Allah di antara segenap kenikmatan kecuali dari maka seyogianya lah bagi setiap hamba yang telah digerakkan hatinya dengan taufik menyadari bahwa kenikmatan itu datang dari Allah untuk senantiasa mensyukurinya Tidak ada siapapun di antara kita yang yang mampu untuk menghitung, menghilang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Bayangkanlah hadirin dan hadirat sekalian, khawati wa khawati Bayangkanlah jika saat ini kita mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di raga kita. Di siang atau di malam hari kita beristirahat, kita tidur, kita pejamkan mata untuk merehatkan badan. Kemudian kita terbangun dari tidur, namun sudah tidak ada lagi cahaya yang bisa kita lihat karena Allah mencabut nikmat penglihatan. Apa yang akan terpikir? Apa yang akan kita bayangkan? Apa yang akan tersirat dalam benak kita? Ya Allah, tadi sebelum tidur saya masih bisa melihat normal. Pada saat terjaga dari tidur, sudah tidak ada lagi yang bisa dilihat. Wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia adalah sebuah kewajiban. Suatu ketika seorang sahabat mulia yang bernama Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku benar-benar cinta kepadamu. Insyaallah. Kalau kita sampai saat ini yang spesial itu adalah kalau orang tua kita menyatakan, nah bapak sayang sama kamu, nah ibu cinta kepadamu, itu sudah sesuatu yang spesial. Atau bagi seorang yang sudah berkeluarga, seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, spesial rasanya jika istrinya menyatakan, wahai suamiku aku cinta kepadamu, atau sebaliknya. Maka bayangkanlah bagaimana apabila Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan ungkapan cintanya dengan sumpah, Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku cinta kepadamu, hai Mu'ad. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mu'ad, jangan sekali-kali engkau meninggalkan di penghujung setiap salatmu untuk berdoa kepada Allah, Allahumma aini, ya Allah bantulah aku. Tolonglah aku ala zikrika untuk senantiasa berzikir mengingatmu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan senantiasa memperbaiki ibadahku kepada Allah. Sehingga Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim Semoga Allah merahmati beliau rahimahullah Beliau berkata bahwa dua pilar utama kualitas agama seorang hamba yang pertama adalah al-zikru, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja zikir yang melahirkan konsekuensi yang menjadi komitmen pada diri. Yang kedua adalah asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni wa washkuruli wa la Berzikirlah kalian kepadaku kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan sekali-kali kalian kufur. Akhwati wa akhwati fiddin, Rasulullah Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suri tauladan umat manusia. Barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya, maka dia akan berbahagia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keteladanan terindah bagi siapa bagi siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhawati, saudara-saudariku, para pemuda pemudi Islam, rahimakumullah. Benar sekali apa yang telah diingatkan kepada kita tadi oleh Ustaz Afifi Jazakumullahu khairan bahwa kita ini berada di masa yang banyak sekali tantangan dan rintangan. Apalagi kita ini masih berada di dalam tahapan sebagai pemuda. Di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quranul Karim, pemuda disebut sebagai syabab. Shin, ba, kemudian alif, ba, syababun. Pemuda. Dijelaskan misalnya di dalam Al-Mu'jamul Watiq dan kamus-kamus atau kamus-kamus bahasa Arab yang lain bahwa seseorang itu seorang manusia itu dikatakan hobi anak statusnya adalah anak dari usia 0 tahun hingga mencapai 10 tahun itu di dalam bahasa Arab disebut hobi mungkin seseorang bertanya kenapa kita harus berpatokan pada pada bahasa Arab perlu diingat bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya pedoman berupa Al-Quran dan Al-Quran Allah turunkan di dalam bahasa Inggris atau Spanyol. Ah. Al-Quran Allah turunkan di dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Bahasa Maka bahasa umat Islam pada hakikatnya adalah bahasa Arab. Karena dengan bahasa itulah Al-Quran Allah turunkan sebagai wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bahasa seorang anak itu disebut sobi di tahapan-tahapan atau fase-fasenya ketika berusia 0 hingga 10 tahun. Kemudian pada saat ia masuk kepada usia balir, bisa 10 tahun, bisa setelah itu disebut sebagai Yahid atau Ulama. Lain lam, alif, mim. Setelah usia akil balil disebut sebagai hulam. Dan hulam merupakan tahapan pertama pada pada fase disebut syabab, pemuda. Maka seseorang ketika sudah masuk kepada usia akil balil, dia sudah masuk ke tahapan pertama sebagai generasi muda. Inilah bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Sampai kapan status seseorang itu dikatakan pemuda? Di dalam bahasa Arab pula dikatakan syabab sampai berusia 40 tahun. Jadi ukurannya itu bukan sudah menikah atau belum menikah. Sekalipun seseorang itu masih berusia katakanlah 25 tahun misalnya, dia sudah menikah, maka jangan buru-buru dia merasa dirinya sudah selesai dari masa mudanya. Dia masih muda. Dikatakan syabab sebagai pemuda sampai usianya mencapai 40 Sampai pun mungkin dia sudah menikah, sudah punya anak dan seterusnya, maka dia tetap dikatakan sebagai syabab. Kemudian dari usia 40 hingga 60 tahun masuklah kepada masa yang disebut al-kahlu atau al-kuhlu yang artinya sudah mulai tua atau usia senja. Semakin matang kondisi seseorang. Saudara-saudariku, para pemuda dan pemudi Islam Berapa tahun kira-kira masing-masing dari kita ingin hidup? Ada yang berkenan menjawab? Ingin hidup berapa tahun? Seperti tidak ada yang jawab ini. Kalau ada yang jawab, saya kasih hadiah. Pertanyaannya adalah Siapa yang menjawab nanti silahkan ingin hidup dalam kurun waktu berapa tahun? Boleh, silahkan bebas. Ini pertanyaan yang bersifat bebas, jawabannya pun bisa bebas. Ingin hidup berapa tahun? Tidak ada yang jawab? Silakan. ingin hidup sekitar 60 tahun. Oke, okay, kenapa? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Silakan bisa diambil hadiah. Ya. Di sini saja. Tidak sampai. Silakan, oke. Antum mau hadiahnya besar apa kecil? <laughs> hadiah pertama, mushaf Al-Qur'an. ingin berusia 60 tahun. Demikianlah Rasulullah Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Amal ummati baina sittina wa 70." Usia-usia umatku adalah berkisar pada 60 hingga 70 tahun. Kalaupun ada yang kurang dari itu atau yang lebih daripada itu, itu tidak umum. Betul atau tidak? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta. Yang beliau sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. A'mal ummati usia umatku pada kisaran as-sittina was-sab'in 60 hingga 70. Itu kalau langgeng sampai 60. Betapa banyak kita dapatkan teman kita, saudara kita, tetangga kita, rekan sejawat kita dan seterusnya yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usia jauh sebelum mencapai 60 tahun. Dan kok saya agak yakin bahwa yang hadir di sini masih pada usia syabab kecuali satu atau beberapa orang Ada yang sudah di atas 40 tahun, Bapak ini nampaknya di atas 40 tahun ya Pak? Iya. Ustaz Afifi barangkali ya, Ustaz ya? Iya. Mereka dari sisi usia mungkin lebih matang. Akan tetapi belum tentu, maaf, belum tentu kualitas masa muda yang telah mereka lampaui sebagaimana yang terbuka lebar di hadapan antum semua wahai para pemuda Islam. Seandainya kita bertanya kepada bapak-bapak kita yang mungkin usianya di atas 50 bahkan mungkin sudah mencapai 60 tahun kita tanyakan kepada mereka maka mereka akan memberikan bimbingan kepada kita. Nah, jangan sampai masa mudamu terlewatkan dalam kondisi tidak baik. Manfaatkanlah masa mudamu dengan sebaik baiknya. Makanya tidak ada orang tua itu yang berharap anaknya sama seperti dia atau bahkan lebih buruk. Insya Allah seorang ayah, seorang ibu yang lurus fitrahnya, dia akan berharap bahwa putra putrinya kelak menjadi lebih baik daripada mereka. Kira-kira betul atau tidak? Mungkin orang tua kita semua menyatakan sama. Nah, cukup bapak yang begini. Bapak belum lancar mengaji, bapak belum bisa belajar. tafsir Al-Quran, hadis Nabi, ini, itu. Jadilah kamu anak bapak yang jauh lebih berhasil daripada bapak. Ini adalah sebuah gambaran bahwa ketika seseorang itu sudah lewat dari masa mudanya, dia mungkin berharap untuk bisa kembali ke masa yang lampau dalam rangka untuk memperbaiki kualitas masa mudanya. Maka kita semua yang belum sampai kepada usia 40 tahun, masih dalam usia syabab, sadarilah bahwa syabab mas para pemuda Islam memiliki keistimewaan, keutamaan yang begitu besar dalam kacamata Islam. Khwani wa akhwati fi din Kalau kita menelisik lebih jauh tentang Al-Quran atau di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja sebetulnya yang menjelaskan kedudukan-kedudukan istimewa generasi muda Islam. Banyak sekali. Di antaranya yang bisa kita kaji adalah yang pertama, bahwa seorang pemuda atau pemudi muslim muslimah yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah mereka memiliki peluang besar pada hari kiamat kelak menjadi satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Dia. Saat itu semua manusia dalam kondisi panik. Kenapa panik? Karena mereka hanya akan kembali ke satu dari dua tempat yang kekal abadi. Kalau bukan di surga, ya berarti maka mereka panik. Apakah mereka akan menjadi penghuni surga? Akankah mereka selamat dari ancaman neraka? Saat itu ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan kedamaian, yang akan mendapatkan ketentraman, yang akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Salah satu di antara tujuh golongan itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, pemudi Islam yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau di sensus masyarakat Indonesia itu sekarang kurang lebih berapa jiwa? Berapa kira-kira? 250 juta gitu kurang lebih sekitar itu. Menurut antum generasi mudanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Tetapi pertanyaan yang lebih masuk ke dalam adalah berapa banyak dari generasi muda Islam di Indonesia yang tumbuh berkembang senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu keluar kita dari pintu rumah, kita lihat lingkungan sekitar, tanyakan kepada diri sendiri, apakah mereka generasi muda itu dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Kira-kira jawabannya apa? sih Kira-kira jawabannya apa? Kita keluar dari pintu rumah, Terus kita berjalan, kita lihat generasi muda di kanan, di kiri, di depan, atau mungkin di belakang kita. Apakah mereka adalah generasi muda Islam yang senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mulai sedikit demi sedikit menjauh dari tuntunan dan ajaran agama Islam? kita perlu senantiasa mencermati. Ada sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas bin Malik mengingatkan kepada segenap tabi'in saat itu. Beliau Anas bin Malik pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa سمعته من نبيكم صلى الله عليه wasallam. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat mulia, radhiyallahu anhu, Aku telah mendengar dari Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman, sebuah masa kecuali masa setelah itu lebih buruk dari masa tadi dan yang seperti ini terus berlanjut sampai kalian semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala artinya sampai hari kiamat. Artinya masa sekarang itu lebih buruk dari masa sebelumnya dan masa yang akan datang lebih buruk dari masa ini percayakah kita akan hal tersebut? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakannya. Masa yang akan datang lebih buruk dari masa yang kita jalani sekarang dan masa kita ini lebih buruk dari masa yang telah lalu. Sampai kapan ini terus berlanjut? Hatta talqaw rabbakum sehingga kalian berjumpa dengan Rob kalian artinya hingga hari kiamat terjadi maka kita perlu langkah-langkah antisipatif, preventif. Sejak sekarang, saya adalah seseorang yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan di masa muda saya. Saya ingin tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa sekarang ini, subhanallah, semakin berkembang, semakin maju, semakin pesat teknologi informatika dari satu sisi dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kebaikan, tapi di sisi lain yang justru lebih banyak adalah semakin banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Maka sebagai pemuda Islam yang berkesempatan untuk mulia di, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita sebagai seseorang yang tumbuh berkembang di masa muda di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini keistimewaan yang pertama. Kedudukan yang pertama bagi generasi muda di dalam kacamata syariat Islam. Yang kedua, generasi muda Islam, generasi muda yang kondisi itulah sejatinya kondisi para penduduk surga kelak di surga saudara saudari, ibu sekalian tidak ada yang lanjut usia Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh penduduk surga itu muda sampai pun kalau seseorang itu meninggal dunia dalam kondisi telah senja usia 70, usia 60 atau bahkan mungkin 80 tahun. Tetapi manakala ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka dia akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga tidak ada yang tua. Maka jika dibandingkan dari hal ini generasi muda memiliki keutamaan di mana generasi muda itu dijadikan sebagai patokan generasi yang seperti itulah kondisi penduduk surga muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yunadi munadin inna nakum antasishu fala tasqamu abadan. Para penduduk surga nanti akan dipanggil oleh seorang penyeru malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikatakan kepada seluruh penduduk surga innalakum an tasihhu fala tastamu abadan kalian akan senantiasa sehat di dalam surga tidak akan sakit selamanya siapa para pemuda wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya di dalam surga. Wa inna lakum an tasibbu fala tahrumu abada. Kalian semua di dalam surga akan dalam kondisi muda. Tidak akan pernah tua. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dan kalian di dalam surga akan senantiasa kondisinya nikmat, tidak sedikit pun akan merasakan sengsara. Fadzalika qauluhu 'azza wa jalla itulah gambaran firman Allah tentang penduduk surga wa nudu kumul jannah jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun akan diserukan kepada segenap penduduk surga inilah surga yang telah diwariskan untuk kalian lantaran kalian telah beramal di dunia dengan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga dan bahagialah. Bersyukur dan manfaatkanlah masa muda kita karena masa muda atau para pemuda generasi muda adalah gambaran generasi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al sahihah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innal jannata la tadkhuluha 'ajuz Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Tapi tidak perlu berkecil hati orang yang sudah masuk kepada masa tua karena maksudnya bukan orang yang meninggal dalam kondisi tua itu tidak bisa masuk surga karena setiap hamba yang Allah kelak akan masukkan ke dalam surga mereka akan dibuat muda Inna jannata la tadkhuluha Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang telah lanjut usia. Khawani wa akhwati fitin rahimahumullah. Yang ketiga, keutamaan generasi muda. Betapa banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi dan kaum salihin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan kenabian dan kesalehan pada saat mereka masih muda. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berada di masa pemerintahan kerajaan yang begitu jahat, bengis, kafir, maka Nabi Ibrahim menghadapi berbagai bentuk ujian ketika beliau menjalankan masa kenabian, Sehingga suatu saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu tentu saja untuk memenggal, menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh masyarakat saat itu sehingga diturunkanlah kisah, kisah tersebut sebagaimana dalam surat Al-Anbiya misalnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Mereka bertanya-tanya ini siapa ini? Yang berbuat menurut mereka kaum musyrikin saat itu siapa orangnya ini? yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan berhala dan hanya menyisakan satu saja yang terbesar di antara patung-patung tersebut. Mereka saling investigasi dan di antara dialog investigasi itu percakapan mereka Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Sami'na, kami pernah mendengar fatan seorang pemuda Fata yang artinya syabab atau syab. Disebutkan masa muda Nabi Ibrahim ketika beliau membawa risalah kenabian dan begitu besar rintangan yang beliau hadapi. Sami'na fatai yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang disebut atau dikenal namanya adalah Ibrahim. Garis bawahnya adalah Nabi Ibrahim saat itu menjalankan masa kenabian, risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau masih dalam usia muda. Demikian pula yang terjadi di zaman Nabi Musa. Bersama putranya yang masih muda. Wa qala Musa lifatahu. Pada saat Musa berkata kepada anaknya yang masih muda. Muda ini diabadikan pula di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Kahfi. Masih dalam surat Al-Kahfi misalnya Ashabul Kahfi. Antum pernah mendengar dengan kisah Ashabul Kahfi? Beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka mereka jalani sebuah kehidupan khusus Allah tidurkan mereka di dalam sebuah gua sekian lamanya dan mereka adalah para pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu ashabul kahfi, orang-orang yang Allah tidurkan di dalam sebuah gua itu fityatun masih muda tapi mereka punya kondisi luar biasa. Apa? Amanu bi Beriman kepada Allah mereka. Wazidnahum huda dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Di dalam surat At-Tin, semua surat At-Tin. Ada yang berkenan memperdengarkan surat At-Tin dengan tartil? surat At-Tin. Tentu saja yang bunyinya bukan al atau Al-Qari'ah bukan. At-Tin itu bunyinya seperti apa? Ah, kau sekalian Masa membacakan surat At-Tin harus untuk dapat hadiah? Apa-apa. Silahkan. membaca surat At-Tin. Kami ingin mendengar. Ini rata-rata para mahasiswa. Coba. Oke, ada SMP. Ada yang masih SMP. Tidak ada. Ada yang SMA. Ini gak ada semua orang ini. Mana ini? Ada malu. Oke, yang sudah dibangun kuliah semester 1 Semester 2. Silakan nanti bacakan kepada kami semua surat nanti jazakumullah jazakumullahu khairan. Perlu pakai mikrofon ya kedengeran. ini 19 tahun kita sudah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Silakan ya, Ki. Buku tafsir seper sepuluh juz yang terakhir, artinya tiga juz yang terakhir. Tafsir dalam bahasa Indonesia. Baik, dalam surat Al-Fi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu bunyinya gimana? Illa amanu wa salihati falahu ajrun ghairu Ada sebuah tafsir yang menarik dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam dalam ayat ini. Ketika mentafsirkan surat At-Tin ayat yang ke-6 tadi ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fa ayyuma rajulin kana يعمل عملا صالحا وهو قوي شاب فعجز عنه لكبره وذهاب عقله جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت Perhatikan ayat 6 dalam surat At-Tin Abdullah bin Abbas menafsirkan Kenapa Abdullah bin Abbas yang disebutkan menafsirkan Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat muda yang di usia mudanya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai habrul Quran. Seseorang yang paling alim di antara seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Karena suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allahumma faqihu bid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya kefakihan ilmu di dalam agama dan berikanlah pula ia ilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa mengelak bahwa Abdullah bin Abbas di usia mudanya beliau adalah seorang sahabat yang menjadi rujukan utama para sahabat di dalam menafsirkan Al-Quran. Ada juga sebuah kisah yang menarik disebutkan oleh para mufassiri dalam beberapa riwayat bahwa Ibnu Abbas suatu ketika pernah dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke sebuah majelis yang di dalamnya adalah para senior sahabat. Senior para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah majelis. Dibawalah Umar bin Abdullah bin Abbas oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para berkata, kerasa. Kenapa bawah ini Kami juga punya anak-anak seusia dia. Kok dia masuk ke majelis yang seperti ini? Namun ternyata di balik itu Umar bin Khattab ingin menyampaikan kepada semua bahwa Abdullah bin Abbas memiliki ilmu yang luar biasa tentang tafsir al Di dalam mentafsirkan ayat 6 surat At-Tin illa ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Ibnu Abbas, siapa saja orangnya yang beramal saleh dalam kondisi kuat dan masih muda, Kemudian suatu ketika dia menjadi lemah dari melakukan amal saleh tersebut karena sudah senja, lanjut usia, atau sudah mulai pikun, maka pahala amal soleh yang telah dilakukannya di masa muda dan sekarang amal soleh itu sudah tidak bisa lagi dia jalankan pahala yang dahulu dia amalkan itu akan terus mengalir hatta mut sampai dia meninggal dunia. Falahum ajrun ghairu mamnun bagi mereka pahala yang tidak terputus artinya ketika seseorang di masa mudanya beramal dengan amal yang saleh terus seperti itu hingga datang usia senja dia tidak lagi mampu untuk melakukan amal tersebut karena mungkin sudah tua tenaganya sudah semakin banyak berkurang atau mungkin sudah sedikit demi sedikit dia kurang di dalam intelijensi dan kekuatan berpikirnya dia sudah tidak bisa lagi mengamalkan amal saleh ketika ia masih muda. Pahala amal saleh di masa mudanya itu terus mengalir hingga ia meninggal dunia. Ungkapan Abdullah bin Abbas ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat al ayat ke-6 tersebut. Kuat sekalian. Selanjutnya, seseorang yang masih berada dalam usia muda memiliki peluang besar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian orang yang menganggap kalau masa muda itu masa senang-senang. Ayo Pak, sholat berjamaah Pak. Waduh nanti deh kalau sudah nyampe usia 50 tahun atau 60 tahun misalnya. Dia jadikan masa mudanya murni untuk bersenang-senang. Apalagi kalau sudah nih usia SMA atau usia perkuliahan, mereka merasa bahwa mereka ini sudah atau sedang semangat-semangatnya mencoba ini, mencoba itu, mengalami ini, mengalami itu, tahu ini, tahu itu, sehingga tidak ingin berada pada batasan-batasan koridor ketetapan Allah seorang pemuda memiliki peluang besar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna rabbaka la ya'jabu lisyabi la qawwata Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kagum. Allah Subhanahu wa taala sangat takjub kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sebuah. Apa itu sebuah? Sebuah adalah kondisi di mana seseorang itu lebih cenderung kepada hawa nafsu, lebih cenderung kepada penyimpangan, lebih cenderung kepada sebuah penyelewengan. Allah takjub kepada generasi muda yang tidak mengalami penyimpangan tersebut. Jadilah generasi muda yang menjauh dari fatwa. Apa itu fatwa? Kecenderungan untuk menyimpang. Kecenderungan untuk menyeleweng. Allah kagum. Allah takjub. Allah ridho kepada pemuda yang senantiasa menjauh dari penyimpangan. Maka tidak harus menunggu masa tua. Tidak harus menunggu eh, tahun depan tidak harus menunggu nanti kalau sudah berusia 30 tahun. Dari sekarang Allah berikan kekuatan kepada Anda. Allah berikan kepada Anda sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia di generasi-generasi yang lain. Artinya di generasi yang masih sangat kecil misalnya usia antara 0 sampai 10 tahun atau sampai 15 tahun masih sangat terbatas potensi yang mereka miliki. Atau kalau seseorang sudah di atas 50 tahun potensi mereka juga semakin berkurang. Generasi muda yang memiliki kesempatan, peluang untuk bisa berkiprah tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a ibadatillah. Hadis ini disahihkan atau dibawakan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Ar-Rawiyani di dalam kitab Musnad. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu, berbanggalah karena sekarang Anda masih dalam usia muda. Di usia inilah kita bisa banyak beramal. Saya alhamdulillah masih sama dengan kebanyakan di hari antum masih terbilang sabar belum mencapai usia 40 tahun maka kita semua punya peluang untuk bisa senantiasa berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap dari hawa nafsu. Semua yang beliau ucapkan adalah wahyu. Ada yang bisa menyebutkan ayat tentang ini dalam surat Al-Qaf bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu. Ada yang bisa menyebutkan ayat tentang ini? Silakan. Masya Allah. Wa ma عَنِ الْهَوَا Silakan. Bagi antum ada hadiah dan silakan ambil double. Siapa yang bisa atau siapa yang mengetahui terjemah bahasa dari ayat ini? Silakan. Silakan. Silakan pilih sih. Silakan pilih gitu ya. Tapi ini bukan berjualan. Wama yantiqu 'anil hawa. Apa artinya wama yantiqu 'anil hawa? Dan tidaklah Nabi Muhammad berucap dari hawa nafsu. In huwa tidak lain yang beliau ucapkan itu wahyun, wahyu dari Allah yuha yang telah diwahyukan kepadanya. Lihat hadis yang tadi awalnya sudah kita dengarkan. Beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah untuk beramal sebelum datang masa fitnah yang datang bertubi-tubi digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katiwa'ilailil muzlim Fitnah, ujian yang bertubi-tubi itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin malam, semakin gelap. Kondisinya saat itu, Yusbiru rajul mu'minan wa yusbiru kafir. Di pagi hari seseorang masih dalam kondisi beriman, tetapi di sore hari dia sudah menjadi kafir. Wa yufti mu'minan wa yufti kafiran atau di sore hari dia masih beriman, di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Maka bersegeralah beramal. Tidakkah kita takut? Tidakkah kita takut terjerembab di dalam berbagai bentuk kubangan fitnah baik yang bersifat syubhat yang menyerang ideologi, pemikiran, keyakinan, prinsip kita atau fitnah syahwat. Hawa nafsu, hasrat syahwat. Tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan, semua berhadapan dengan fitnah-fitnah yang begitu banyak Fitnah yang kaitannya dengan penglihatan. Kesana lihat sesuatu yang tidak baik. Kesini lihat sesuatu yang diharapkan Allah. Kesana melihat sesuatu yang telah diwaspadakan untuk dihindari. Pendengaran, lisan, hati, semua ini adalah sesuatu yang harus kita jaga karena kita barangkali sudah hidup di masa di mana fitnah begitu besar. Begitu banyak, bertubi-tubi. Belum selesai yang ini muncul berikutnya, belum selesai itu muncul lain lagi yang lebih dahsyat. Di pagi hari masih mukmin, sore sudah berubah menjadi kafir. Di sore hari masih mukmin, di keesokan harinya dia sudah jadi kafir. Apa yang terjadi? Ia Yabi'u dinahu bi'adhin minat dunya. Ia jual agamanya hanya untuk merasakan sekelumit dari kenikmatan dunia yang bersifat fana. Narkoba sebelum ada pemerintah-pemerintah di setiap negara memberikan warning sedemikian rupa agar generasi muda mereka tidak terjatuh dalam kubangan lumpur dosa dan kenistaan narkoba, Islam telah jauh lebih dahulu menjadikan tameng-tameng perlindungan bagi generasi Mereka harus sadar bahwa mereka berada di dalam masa di mana semua bisa bergejolak. Itu tadi, pengen tahu ini, pengen tahu ini, pengen coba ini, pengen coba ini, pengen punya pengalaman ini, pengen punya pengalaman ini. Pada saat tidak ada rambu-rambu yang mengontrol, pada saat tidak ada tali yang menjadi pemandu kita, tidak ada pelita yang menerangi cahaya langkah kita, maka kita akan terjatuh. Sementara waktu kondisi semakin menjadi gelap, karena fitnah datang bertubi-tubi, fitnah tusyubuhat, fitnah tusyahawat. Ideologi rusak, pemikiran dikacaukan penuh dengan kerancuan. Sampai-sampai sekarang ini sudah kayaknya tidak sedikit lagi Generasi muda yang misalnya masuk ke sebuah lembaga pendidikan tingkat lanjut perkuliahan misalnya dalam tanda kutip mungkin di sebuah lembaga pendidikan perkuliahan yang katanya Islam tapi kemudian pada saat berdialog bersama orang-orang tersebut tentang kewajiban sholat, tentang kewajiban siang, puasa, tentang kewajiban-kewajiban yang lain, mereka seakan mengabaikan syariat Islam, bahkan lebih daripada itu, mereka memain-mainkan hukum Islam. Yang dirusak adalah ideologinya. Yang dirusak adalah pemikirannya. merusak makna sholat, merusak makna siam atau puasa, zakat, salam, ukhuwah, persaudaraan, dan seterusnya. Dirusak. Sehingga dia seorang muslim katanya, tetapi melihat Islam dengan kacamata akal pikirannya. Otak dan keterbatasan manusia. Tidak tunduk kepada tuntutan syariat. Ali radhiyallahu taala anhu sahabat mulia, khalifah yang keempat setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, لو كان الدين بالرأي لمسح الخفين أدناهما aula min a'lahuma. Seandainya agama itu dijalankan dengan tolok ukur pikiran manusia, maka mestinya mengusap sepatu atau kaos kaki ketika seseorang dalam perjalanan safar berwudu, kemudian dia ingin mengusap kalau seandainya agama itu patokannya dengan otak manusia, maka niscaya yang diusap itu yang bagian bawah karena umumnya yang kotor bagian atas atau bawah. Bawah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wakil menjelaskan bahwa masuk kufain mengusap alas kaki, sepatu kulit atau kos kaki itu di bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwa memahami agama, menjalankan agama bukan dengan otak, Bukan sekedar dengan akal pikiran dan mengabaikan, menyampingkan tuntunan syariat Islam. Sekarang ini ideologi banyak sekali dirusak. Bahkan oleh orang-orang yang mengaku bahwa diri mereka cendikiawan Islam. Dan ini adalah sesuatu yang perlu disikapi oleh Islam sudah jelas Islam sudah terang. Islam telah sempurna, disempurnakan oleh Allah, diriwayai oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu lagi ditambahkan, tidak perlu lagi dikurangi, tidak perlu diubah. Barang siapa menjalankan Islam sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi seseorang yang berbahagia. Fitnah subuh eh, syahwat. Adapun fitnah ujian syahwat. Apalagi generasi muda. Usia 18, 19, 20 hingga 25 mulai bergejolak. Ingin memiliki pasangan Wajar dong Pak Ustaz, saya seorang laki-laki suka sama perempuan. Betul, wajar, manusiawi, naluri yang sehat. Tapi ada jalannya. Begitu juga dengan seorang putri misalnya. Apakah tidak boleh saya suka cenderung hati kepada seorang pria? Boleh, tapi ada jalannya. Apa jalannya? Menikah. Wah kalau menikah saya belum bisa. Saya masih pelajar. Saya belum mampu untuk bisa menikah sambil belajar. Islam memberikan jalan keluarnya. Kalau kita belajar Islam maka kita akan tahu segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa. Allah Maha benar dalam semua firman-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga lurus di dalam memberikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'at minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai segenap pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk melakukan al-ba'ah hubungan falyatazawwaj. Maka hendaklah ia menikah. Dan ini satu poin yang berkali-kali saya sampaikan. Kadang-kadang seorang pemuda itu saya tidak mungkin menikah sekarang, Kenapa orang tua saya belum mengizinkan? Biasanya begitu ya. Sudah menggelora di sini. Ketika tidak disalurkan akhirnya muncul berbagai penyimpangan. Padahal kalau gelora fitnah syahwat ini diberikan jalan keluar sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh Islam menjadi kondisi yang luar biasa kondusif. Man istata'a minkumul ba'ata yatazawwaj. Barang siapa yang telah mampu melakukan hubungan adalah ia menikah. Kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil Sesungguhnya menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan seorang pemuda ke pemudi. Dan dapat lebih menahan, melindungi kemaluan atau kehormatan. Kalau belum bisa gimana? Rasulullah menjawab, "Faman yang yastati' fa'alayhi bis-shawm fa innahu lahu Berarti apa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa." Karena dengan berpuasa ia bisa memiliki tameng bagi dirinya. Fitnah syahwat. Sekarang kadang-kadang, ya, bahkan mungkin sudah bukan kadang-kadang lagi, sering. Di kemajuan teknologi informatika, banyak hal yang sebelumnya tidak terbayang, sekarang hadir di hadapan mata. Tidak kita undang, dia datang dengan sendirinya. Fitnah. Sebagai ujian bagi kita. Generasi muda. Yang kemudian kalau seandainya tidak terjaga dengan agama, mulailah penyimpangan. Mulailah melakukan perkara-perkara yang sudah mendekati kepada zina. Mulai dari melihat Melihat itu hukumnya apa? Pada dasarnya melihat itu hukumnya mubah. Yang dilihatnya Al-Quran bernilai ibadah. Yang dilihatnya itu adalah liputan sebuah kajian ilmiah maka bernilai ibadah. Yang dilihatnya itu adalah keindahan pemandangan yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri bernilai ibadah. Tapi kalau yang dilihat adalah lawan jenis bernuansa pornografi ya sudah menjadi dosa. Ketika penglihatan ini ditempatkan tidak pada tempatnya, khususnya di generasi muda, maka mereka akan menjadi generasi muda yang mulai kepada arah sopwah tadi. Sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Irzanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, jagalah, peliharalah manfaatkanlah lima kenikmatan sebelum datang lima yang menghantuinya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tiba masa senjamu. Enak loh beribadah dalam kondisi muda. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada orang-orang yang telah lanjut usia. Orang yang sudah mulai mohon maaf lagi usia untuk rukuk sempurna untuk rukuk sempurna ketika dia masih alhamdulillah bisa rukuk sempurna dia ini sudah mulai sejak alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan, kesehatan untuk kita rukun sempurna. Tapi pada saat itu maka berbahagialah mereka yang bisa rukun dengan sempurna pada saat masih muda. Lihat jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun. Yang masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Bahkan sekarang itu di antara pemilihan calon jamaah haji reguler bersama pemerintah itu biasanya dilihat usianya. Didahulukan yang usianya sudah 60 tahun. Adalah namanya haji, Masya Allah. Meskipun dengan berbagai bentuk kemudahan, fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Tapi namanya keterbatasan kemampuan itu sangat mempengaruhi pelaksanaan maksimal ibadah haji. Maka berbahagialah yang telah berhaji di usia muda. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah lima karunia dari Allah sebelum datang lima hal yang akan menghantui kelimanya. Masa muda sebelum datang usia senja. Wasihataka qabla saqamik dan masa sehatmu kondisi sehatmu sebelum datang kondisi sakit. Tapi herannya banyak orang yang justru merasa dekat dengan Allah ketika baru ingat pada Allah ketika sebelum sakit Rasanya berat bibir ini untuk memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah. Berat. Terlalaikan oleh berbagai godaan syaitan. Namun begitu sakit, ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Berikan terus menangis. Maka sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sehatkan Allah manfaatkanlah masa sehat sebelum datang masa wajina ghinaka bakrik dan masa kelapangan rizki sebelum datang masa sempitnya rizki. Ini tantangan buat segenap mahasiswa atau mahasiswa. Yang mungkin sebagian besarnya adalah pendatang gitu ya, perantau di wilayah Yogyakarta ini mungkin mereka perantau. Uang jajan, uang saku terbatas. Ngatur buat kos-kosan, buat makan, buat keperluan ini, buat keperluan itu. Tapi saya agak yakin atau saya bisa sampaikan saya yakin mereka tetap masih bisa menyisihkan sebagian dari kelapangan rizki yang Allah berikan kepada mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah memperbanyak sedekahnya. Demi Allah, 500 rupiah yang diinfakkan di jalan Allah tidak akan hilang. Dia akan dilipat gandakan 700 kali lipat atau lebih daripada itu sesuai yang Allah kehendaki. apalagi kalau lebih daripada sekedar 500 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan agar kita memanfaatkan masa kelapangan kita sebelum masa kefakiran kita. dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. kalau mahasiswa itu masih mengenal masa liburan begitu ya ada libur Jangan kemudian merasa bahwa dengan liburan itu kita bisa ah, bisa kosong sebentar. Tidak. Seorang mukmin, seorang mukminah punya prinsip sebagaimana akhir surat asy syaf "Fa idza gharabta Apabila engkau telah usai dari sebuah aktivitas maka bersungguh-sungguhlah menuju aktivitas yang lain. tahai tahaita min mahammika wa asghalika wa a'malika fantab ila a'malin ukhra. Apabila engkau telah usai dari keperluanmu, dari segala urusanmu, maka bergantilah menuju keperluan dan aktivitas yang lain. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadhihi al-aidi idza lam tusghilha fi ta'atillah shaghalatka fi ma'siyatih." Tangan-tangan ini jika tidak engkau sibukkan di jalan ketaatan kepada Allah, maka tangan ini akan menyibukkanmu di jalan kemaksiatan kepada Allah. Nah. Inna hadhihi al-aidi sesungguhnya tangan-tangan ini jika lam di bi ta'atillah, jika tidak engkau sibukkan di jalan ketaatan kepada Allah, syaghalatka fi maksiatih. Tangan ini pula lah yang justru akan menyibukkan dirimu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inni akrahu an ara rajulan farighan La amali dunia wa la amali akhirah. Saya tidak suka, kata sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud. Saya tidak suka melihat seseorang itu kosong, nganggur, tidak di amal atau tidak di aktivitas dunia yang bermanfaat, yang halal, yang dibenarkan dalam syariat Islam, tidak di dalam pekerjaan dunia, tidak pula di dalam aktivitas menuju akhirat. maka sibukkanlah di waktu luang kita agar tidak hilang begitu saja. Wahaya taka qabla mautik dan masa hidupmu sebelum tiba kematian. Wah sekalian, saya kalau melihat anak muda seperti itu, kadang-kadang tersirat di dalam benak ini, ya Allah pengen balik lagi muda 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Paling tidak agar kita sudah tahu ini kebaikan, ini keburukan, ini yang hak, ini yang batil. Saya ingin memperbanyak saldo tabungan jangka panjang saya menuju kehidupan akhir. Antum bisa tanyakan, antum bisa tanyakan ke Antum bisa tanyakan kepada Bapak kita tanyakan kepada Rasulullah di usia mereka. Andaikan bisa dan andaikan boleh berandai-andai, maka mereka berharap bisa dikembalikan beberapa tahun yang lalu untuk memperbaiki diri, memperbanyak saldo jangka panjang. Maka antum yang masih sangat muda, yang masih sangat berpotensi besar untuk berada di jalan ketaatan kepada Allah, maka jangan sia-siakan hal ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Belum tentu kita ini berusia panjang. Kalau Allah kehendaki mungkin nanti setelah sholat zuhur itulah tutup usia kita. Kalau Allah kehendaki mungkin esok hari kita sudah tidak lagi bisa merasakan detak jantung kita. Kalau Allah kehendaki mungkin hanya sekedar minggu depan kita berada di dunia, maka apa yang sudah kita persiapkan sejak Di antara yang perlu kita persiapkan untuk kehidupan yang akan datang adalah yang pertama, al-ilm, menuntut ilmu, belajar semangat menggali ilmu. Anda ingin kebaikan dunia akhirat. Anda ingin dimudahkan jalan menuju surga. Anda ingin dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Anda ingin menjadi pewaris para nabi. Anda ingin diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu bisa digapai dengan cara menuntut ilmu agama. Kebaikan dunia akhirat bisa diraih dengan ilmu agama. Sayyidillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi diri seorang hamba kebaikan, kebaikan apa? Kebaikan dunia dan akhirat, semua bentuk kebaikan maka Allah akan jadikan ia faqih, paham ilmu agama. Kalau ingin dimudahkan jalan menuju surga, jalannya adalah menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukan hanya sekedar akan dimasukkan surga, dibuatkan jalan tol. Bebas hambatan, dimudahkan jalan menuju surga. Caranya menuntut ilmu agama. Ingin dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi non manusia, tuntutlah ilmu agama wa innahu la yastaghfiru li talibil ilmi man fis samawati wa man fil ardi hatta Dan sesungguhnya kata Rasulullah akan memohonkan ampun kepada atau bagi seorang penuntut ilmu agama akan memohonkan ampun bagi seorang penuntut ilmu agama semua yang ada di langit dan di bumi sampai pun ikan di air. ingin menjadi pewaris para nabi di mana mereka tidak meninggal dunia dan mewariskan emas ataupun perak. Apa yang mereka wariskan? Yang mereka wariskan adalah ilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu mereka lah para pewaris nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas ataupun perak. Inna warathul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadah bihadzin wafiq. Barang siapa yang mengambil ilmu agama, sungguh dia dapat jatah warisan yang baik. Ingin diangkat kedudukannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu agama. Ya rabbana alladziina aamanu minkum wal utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berderajat derajat. Ini memiliki sifat khasyah, takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah, takut, tunduk, patuh kepada Allah, mereka hanyalah para ulama ingin dijadikan rujukan oleh sekian banyak manusia, jadilah sumber ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lam." Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui berbagai bentuk perbaikan. Maka langkah utama wahai para pemuda dan pemudi Islam, Langkah yang pertama, agar Anda bisa memanfaatkan masa muda Anda dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, langkahnya adalah dengan menuntut ilmu agama. Wah, tidak bisa intensif belajar agama karena saya sambil kuliah. Siapa bilang kita tidak bisa menuntut ilmu agama dengan baik meskipun kita menjadi mahasiswa atau mahasiswa? Bisa. Apalagi sekarang berbagai bentuk media sangat membantu kita. Sekarang forum-forum talabul ini menuntut ilmu sangat banyak. Mulai dari forum yang langsung tatap muka atau forum-forum jarak jauh. Sangat mungkin buat kita untuk menuntut ilmu. Masalahnya adalah sudah besarkah keinginan dan tekad kita untuk Kalau tekad kita sudah kuat, kalau tekad kita sudah bulat, saya ingin menyelamatkan masa muda saya, menjadikannya emas berharga, maka saya harus sejak sekarang menjadikan masa muda saya dengan langkah-langkah yang berarti menuntut ilmu. Dan ilmu ilmu akan memuliakan seorang hamba. Seorang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya, dia jauh lebih baik dari seorang ahli ibadah yang dangkal ilmu. Ingat dengan kita seseorang yang membunuh 99 jiwa. Seorang pemuda preman, atau preman pasar atau preman terminal. Yang jelas dia seorang pembunuh berdarah dingin. Sudah 99 manusia yang dia bunuh. Fitrahnya mengajak untuk kembali. Secercah cahaya hidayah telah menghampirinya. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari peluang taubat. Dia bertanya, "Mungkin nggak saya bertaubat?" Coba tanyakan kepada Fulan. Fulan adalah seorang ahli ibadah. Didatangilah ahli ibadah tersebut. Pak Ustaz, Pak Kiai, saya ingin bertaubat. Mungkinkah itu? Saya sudah membunuh 99 jiwa. 99 jiwa sudah kamu bunuh. Kamu terlalu berdarah dingin. Saya tidak yakin Allah akan mengabulkan taubat. Dibunuhlah. Si ahli ibadah itu lengkap menjadi 100. Hasratnya untuk bertaubat semakin besar. Dia rasa bahwa dirinya ini salah. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah pada hakikatnya di hatinya yang mendalam, di lubuk hatinya yang terdalam, dia merasa ada sesuatu yang terluka. Ada sesuatu yang keliru. Maka dia mencari pembenaran, dia mencari agar diluruskan. Maka dia kembali bersemangat, saya mungkin gak ya bertaubat? Coba datang ke sana. Ke seorang alim yang beramal dengan ilmu. Didatangilah orang alim tersebut. Wahai alim, ya syekh, saya ingin bertaubat sudah 100 orang saya bunuh. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi begini langkah. Yang membedakan antara fatwa yang pertama dengan fatwa yang kedua adalah ilmu. Ketika alim ini memberikan fatwa, kamu bisa bertaubat. Pintu taubat Allah tidak sedikit pun pernah tertutup. Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala hanya tertutup pada saat matahari terbit dari arah barat. Pintu taubat Allah tertutup hanya pada saat nyawa seorang hamba telah sampai di kerongkongan. Sebelum itu, pintu taubat Allah terbuka lebar. Tapi langkahnya demikian, demikian, demikian pada saat mantan preman ini kemudian ingin menjalankan bimbingan sang alim, dia pun meninggal dunia. Belum ada satupun ketaatan yang dia lakukan kecuali keinginan kerasnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Kemudian Allah wafatkan dia di tengah jalan. Dan Allah masukkan hamba tersebut ke dalam surga. Fatwa yang pertama bukan dengan ilmu berujung petaka dibunuh. Fatwa yang kedua, dengan pelita ilmu Allah masukkan orang tersebut yang ingin bertobat tadi ke dalam surga. Apa yang membedakan antara satu dan dua? Ilmu. Begitu pula dengan kita. Kalau kita ingin benar langkah, kalau kita ingin benar sikap, kalau kita ingin benar prinsip, kalau kita ingin benar amal perbuatan, Dasarilah itu semua dengan ilmu. Saya ingin sholat. Kenapa saya sholat? Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Atau Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga. Kenapa kita tidak sholatnya? Mohon maaf. Allahu Akbar. Karena kita beribadah dengan ilmu. Karena kita beribadah dengan ilmu. Kenapa kita ketika sholat itu membaca setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Saya maunya langsung surat Al-Baqarah saja boleh tidak? Saya hafal Al-Quran 30 juz. Saya tidak pakai Al-Fatihah dulu karena saya hafal Al-Quran, saya kuat sholat panjang, saya mau baca Al-Baqarah. Tidak sah sholat. Kenapa? Tanpa ilmu. Saya kuat, saya masih muda, saya bersemangat, Salat subuh kok dua rakaat sedikit sekali, saya pengen sepuluh rakaat. Tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai dengan ilmu. Saya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik dan yang buruk, secara benar dengan bimbingan ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langkah yang kedua setelah ilmu mendekat dengan orang-orang salih dan menjauh dari lingkungan yang buruk. dekat kepada orang-orang yang salih dan jauh dari lingkungan yang buruk. Masih kisah sepuluh eh, pembunuh yang telah membunuh seratus jiwa tadi. Di antara bimbingan yang diberikan oleh sang alim, kamu bisa bertaubat, tapi pindahlah kamu jangan tinggal di lingkungan yang sekarang kamu tinggal, Pergilah menuju tempat yang lain di tempatmu sekarang ini lingkungannya buruk. Di sana lingkungannya baik, kondusif untuk dirimu memperbaiki diri. Maka ia ikuti petunjuk sang alim dan di tengah perjalanan itu pula lah kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Bapak sekalian, betapa banyak seseorang yang telah bertekad untuk menjadi pemuda yang baik, tapi langkahnya tidak bisa terrealisasi karena dia salah pergaulan. Dia tidak dekat dengan orang yang polish. Dia justru dekat dengan orang yang polish. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perumpamaan teman karib, teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk seperti halnya pedagang minyak wangi dan pandai Teman yang baik itu seperti pedagang minyak wangi. Kemungkinannya semua selalu baik. Boleh jadi kamu membeli darinya minyak wangi. Namanya minyak wangi, dibeli wangi. Atau kamu diberikan hadiah oleh sang tukang minyak wangi kepadamu. Gratis. Atau setidaknya kalau dekat dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, aroma yang kita hirup selalu tapi teman yang buruk karena sihir kata Rasulullah seperti seorang pandai besi coba dekati pandai besi Kalau kita tidak pakai pelindung, maka besar kemungkinan percikan api akan sampai kepada baju kita atau kulit kita terbakarlah jadi. Minimalnya kalau kita pakai pelindung, kita akan mencium bau tidak sedapnya besi yang sedang ditempa oleh seorang pandai besi. Dua-duanya kemungkinan yang tidak enak. Demikianlah seorang pemuda yang apabila dia ingin istiqamah di atas jalan kebaikan, dia ingin masa mudanya bernilai emas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan terus berkesinambungan pahalanya sampai dia berusia senja, dia perlu berada dekat dengan lingkungan itu. Banyak di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid termasuk juga di antara tujuh yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut di dalam masjid. Sedikit-sedikit masjid, sedikit-sedikit masjid, sedikit-sedikit masjid. Rentah hatinya masjid bukan ke Malioboro. Bete saya, sumpek saya, capek, pengen refresh, baru ujian. Yuk ke sana Kemana? Ke pantai, refresh sebentar. Dia akan mendapatkan kedamaian hati di dalam masjid dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Kemudian yang ketiga, di antara langkah yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda agar menjadi pemuda yang senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan tujuan hidupnya obsesi hidupnya adalah obsesi yang tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Biasanya kan anak-anak muda itu punya cita-cita. Iya bercita Punya cita-cita. Saya bercita-cita. Kalau saya usia 25 saya pengen pergi Usia 30 obsesi saya ini. Usia 35 obsesi saya ini. Usia 40 obsesi saya ini. Jadikanlah obsesi itu adalah obsesi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa tidak keluar dari ketaatan. Kalau bersifat mubah, duniawi bagaimana? Boleh, selama tidak berseberangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Saya ingin menjadi dokter, boleh. Jadilah dokter yang soleh, yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Saya ingin menjadi seorang teknokrat, boleh. Jadilah teknokrat yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu saya ingin menjadi seorang ekonom. Silahkan. Jadilah ekonom yang senantiasa berada di atas jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa Saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Saya punya cita-cita ini, saya punya cita-cita itu. Silahkan. Jadikanlah cita-cita itu senantiasa di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus-bagus kalau seandainya obsesinya itu benar-benar memang murni terkait erat dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjadi seorang dai yang berbagi kepada umat dengan berbagai bentuk kebaikan. Saya ingin menjadi seorang hafizul Quran Agar dengan hafalan Al-Quran yang saya miliki, saya bisa mengajarkan orang lain membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allam Al-Quran wa Saya kuliah kedokteran, tapi saya seorang hafidul Quran. Saya seorang ekonom, tapi saya adalah seorang darah di jalan Allah. Saya seorang bisnismen, tetapi saya senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ayo ikhwah, langkahnya adalah memanfaatkan waktu dan kekuatan yang dimiliki, potensi yang dimiliki untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup memberikan apresiasi yang besar kepada segenap panitia penyelenggara kajian belajar ini. Di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai pelajar, di tengah-tengah kesibukan mereka berorganisasi misalnya, tapi mereka masih menyisihkan waktu, bahkan menjadikan waktu mereka di hari Ahad seperti sekarang ini, di mana anak-anak muda hari Ahad biasanya ngapain? Ah, mahasiswa itu kalau hari Ahad biasanya ngapain? Weekendnya mereka itu ngapain? seperti jalan sih? Dan terus, tetapi aku berada di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah potensi kita di setiap saat untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit dan sudah sampai kepada dekat kepada kematian. Sakitnya sudah sangat parah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya dan berkata, "Hei apa yang kau lihat pada dirimu sendiri?" Jadi Rasulullah bertanya kepada yang sakit ini, bagaimana kamu? Apa yang sedang engkau alami? Kemudian pemuda ini menjawab, Ya Rasulullah, ini arjullah wa ini Allah. Rasulullah saat ini sedang berkecamuk dua hal pada diri saya. Yang pertama adalah saya berharap kebahagiaan hakiki menanti saya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Namun di waktu yang bersamaan saya takut dosa-dosa saya akan menghancurkan saya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkecamuk antara dua perasaan ini katanya. Dalam kondisi sakit menjelang wafatnya dia mengalami dua Dia berharap kepada Allah namun dia juga takut ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadanya, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا mawqif إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, tidaklah dua hal ini bersatu pada diri seorang hamba pada saat dia sedang dalam kondisi sulit Kecuali Allah akan berikan apa yang ia harapkan dan Allah akan jaga dia dari apa yang ia khawatirkan. Berharap dan takut. Ketika kita senantiasa menjadikan potensi-potensi diri kita ini berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa di mana kita sudah dekat dengan kematian dan di saat itulah yang menjadi penentu. Tadi di awal sambutan Ustaz Afifi, beliau menyampaikan bahwa banyak orang yang mungkin banyak sekali berada dalam kebaikan, namun di akhir ayatnya dia mengalami kondisi buruk. Maka keburukan akan menantinya. Sebaliknya, banyak orang yang berada dalam keburukan. Namun manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya untuk baik, maka kebaikanlah yang akan menjadi akhir. Terakhir, langkah yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai doa memohon istiqomah konsistensi keberadaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ummu Salamah ditanya, dosa doa apakah yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Ummu Salamah menjawab, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah adalah Allahumma ya muqallibal qulub, Ya Allah, yang maha mampu membolak balikan hati. Teguhkanlah hatiku di atas agama. Dahsyatnya fitnah, ujian, kehidupan, baik yang terkait dengan syubhat ataupun syahwat bisa menjadikan seseorang di pagi harinya mukmin namun di sore harinya telah kafir. Atau di sore hari sebagai mukmin di keesokan harinya telah menjadi kafir. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu meneguhkan hati kita di atas hidayah. Berdoalah di sepertiga malam yang terakhir. Di waktu-waktu dikabulkan kedua Pada saat bepergian, pada saat turun hujan, pada saat melakukan siang atau puasa antara azan dengan iqamah ketika sujud di penghujung sholat sebelum salam waktu-waktu, kesempatan, momen-momen yang memiliki peluang besar dikabulkannya doa kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah konsisten di atas jalannya. Jaga salat lima waktu, banyak berhitung diri, muhasabah, introspeksi diri dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang diridhoinya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ini sekelumit dari yang bisa disampaikan. Nanti barangkali melalui sesi tanya jawab ada banyak hal yang bisa terungkap. Wallahu taala a'lamu bissawab. Amin. Jazakallahu khair kepada Ustaz Rizaludin Al-Quran dan Rosi yang telah memberikan banyak sekali faedah-faedahnya kepada kita semua. Semoga dapat memberikan manfaat yang sampainya. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab e, eh, bagi para akhwat yang di dalam sana silakan mengirimkan pertanyaan melalui SMS ke nomor 085 742 352 147 bagi para hadirin sekalian yang ingin menanyakan pertanyaan, jadi selain ada sesi tanya jawab, silahkan menanyakan langsung bagi para yang ikhlas atau bisa melalui SMS ke nomor 085 742 352145. Baiklah para ikhlas sekalian, eh, bagi yang ingin melakukan pertanyaan, bagi yang ingin mengajukan silahkan berdiri langsung uh, suaranya yang Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, para kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita istiqomah adalah yang baru saja tadi kita bahas bersama. Yang pertama adalah ilmu. Bagaimana kita bisa istiqomah di atas kebenaran kalau kita tidak tahu kebenaran yang kita cari? Tapi dengan kita belajar agama, kita menuntut ilmu agama, maka kita akan tahu jalan yang lurus yang setiap saat kita minta ihdinas eh, siratal Setiap kita berharap bahwa jalan yang ditempuhnya lurus. Tapi bagaimana bisa lurus kalau jalan tersebut tidak didasarkan dengan ilmu yang benar? Sesuatu akan menjadi hak kebenaran apabila sesuatu tersebut sesuai, relevan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Dan sesuatu akan bernilai batil sekalipun oleh sebagian orang dipandang sebagai sebuah kebenaran, dia tetap akan menjadi batil apabila berseberangan dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka menuntut ilmu adalah langkah yang besar. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi, ketika iman itu naik turun, ya, insya Allah mudah-mudahan tidak keluar masuk. Kalau keluar masuk itu artinya kalau keluar kita kosong iman, bila jangan sampai. Kalau naik turun, iya. Yang penting ada, ada naik turun. Naik dengan ketaatan kepada Allah, turun melemah dengan kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana caranya agar selalu naik? maka selalulah taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, sudah dipastikan tidak keliru, tidak ragu lagi. Pasti pada saat seseorang itu bermaksiat, imannya sedang turun. La yazni zani hina yazni mu'min. Tidaklah seorang pezina pada saat ia melakukan zinanya, dia sedang berada dalam kondisi iman yang sempurna. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri pada saat ia mencuri ia dalam kondisi iman yang sempurna. Saat itu dia sedang turun iman. Demikian pula yang sederhana ketika ia melihat yang haram. Ketika dia mendengar yang haram. Ketika ia mengucapkan yang haram. Ketika ia menggerakkan tangan dan melangkahkan kaki menuju yang haram ketika hatinya berbisik untuk yang haram, ketika akal pikirannya menyebutkan hal-hal yang haram, maka saat itu pula terdapat noktah-noktah hitam yang membuat imannya buruk. Bagaimana caranya agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tadi dekat dengan orang-orang yang soleh. Dekat dengan orang-orang yang saleh. Siapakah orang yang saleh itu? Orang yang saleh itu adalah yang setiap tutur katanya, amal perbuatannya, prinsip hidupnya senantiasa didasarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan sekedar casing, tapi luar dan dalam. Casing itu mungkin seringkali menipu. Ada dua smartphone dengan merek yang sama. Yang satu Grab baru keluar dari pabrik, yang satu rakitan seseorang tapi dalamannya semua second. Casingnya bisa sama, tapi pertanyaannya apakah kualitas keduanya sama? Kualitasnya sama atau tidak? Berbeda. Pasti berbeda maka jangan tertipu dengan casing. Siapakah orang yang saleh? Orang yang saleh itu adalah yang setiap tutur bicaranya, amal perbuatannya, prinsip hidupnya tidak keluar dari tuntunan Al-Qur'an, tidak keluar dari tuntunan hadis, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang lurus yaitu pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam generasi terbaik umat ini. Kemudian yang terakhir tadi juga kita sudah sebutkan adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Pertanyaan yang kedua adalah yang terkait dengan doa dalam sujud. Perlu diketahui bahwa di antara momen peluang besar dikabulkannya sebuah doa adalah pada saat sujud bukan hanya sujud terakhir, kami ulangi. Bukan hanya pada sujud yang terakhir semua bentuk sujud sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru fihi du'a Kondisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah pada saat dia sujud. Maka hendaklah ia memperbanyak doa seketika itu. Bagaimana doa yang saya panjatkan? Ya, tuntaskan dulu doa sujudnya, Subhanallah rabbiyal a'la misalnya, kemudian kita membaca doa. Doanya pakai bahasa apa? Kalau kita hafal doa-doa yang dituntunkan dalam Al-Quran berbahasa Arab, silahkan. Kalau tidak berbahasa Indonesia, kalau tidak berbahasa Jawa juga tidak apa-apa insya Allah. Tapi dengan semangat. Saya belum bisa bahasa Indonesianya atau belum bisa bahasa Arabnya. Untuk saat ini mungkin bisa berbahasa Jawa, tapi dengan semangat. Suatu ketika saya menghafal doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Jadi, dasarnya adalah hadis tadi, kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat ia sujud. Sujud tidak hanya yang terakhir tetapi setiap sujud ia memperbaiki doa Allah taala a'lam akhlak. Kemudian ada pertanyaan melalui Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita kan harus memilih teman yang menjadi ikhwah untuk kita. Namun di sisi lain ada keinginan untuk mendakwati teman-teman kita yang masih belum paham Islam. Yang ini saya tanyakan, bagaimana posisi kita? Di satu sisi kita harus menjauhi mereka karena takut terseret ke jurang dosa. Tapi di sisi lain ingin mendakwati mereka dengan apa yang sudah kita ketahui bagaimana sikap kita sebaiknya. Jazakallahu khairan atas sebelumnya. Baik. Wajazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu Dari dua sisi yang disebutkan tadi, maka tanyakan kepada diri Anda mana yang paling besar ada pada diri Anda. Kalau sisi kekhawatiran terpengaruh dengan teman-teman yang buruk itu lebih besar, maka tahan Tapi kalau sisi potensi besar berdakwah mengajak mereka menuju kebaikan itu lebih besar dan pengaruh buruk mereka kecil, ya silahkan berteman dengan mereka. Akan tetapi yang perlu diingat pula adalah bedakan antara teman yang dalam arti dekat sahabat begitu dengan sekedar teman Interaksi. Kita misalnya di dalam satu lokal kelas itu ada 50 orang misalnya. Apakah kita akan dekat karib dengan semua yang ada itu? Atau hanya sekedar dekat dengan satu, dua, lima orang? Maka perlu dibedakan antara teman dekat dengan teman sekedar interaksi biasa saja. Ketika teman-teman yang buruk adalah teman-teman sekedar interaksi muamalah sambil pada saat kita berinteraksi dengan mereka kita memberikan pengaruh baik kepada mereka mengajak mereka kepada kebaikan maka lakukanlah tetapi kalau kita ingin cari dekat dengan seseorang akrab dengan seseorang maka pilihlah teman akrab yang saleh karena pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar ketika kita ingin dekat dengan seseorang maka jadikanlah orang yang dekat itu adalah dengan orang yang soleh. Karenanya salah satu pesan bagi para pemuda atau pemudi untuk mengikat sebuah ikatan pernikahan carilah pasangan hidup yang solehah, yang soleh. Kenapa? Karena dia akan begitu dekat dengan kita. Bukan hanya sekedar interaksi bicara, Jalan bersama tidak, kita akan menjadi begitu dekat dengannya. Carilah yang solih, carilah yang solihah. Demikian pula dengan sahabat, teman dekat, di mana kita curhat, kita berbagi. Carilah orang-orang yang solih, yang akan senantiasa menunjukkan kita, membantu kita di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ajakan kepada teman-teman menuju kebaikan itu kan tidak hanya sekedar dengan dekat dan menjadikannya sahabat karib. Banyak cara, banyak media kita bisa mengajak orang tanpa kita juga memiliki potensi atau peluang besar terpengaruh buruk dari mereka. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa sisi dan tujuan yang tidak dicapai Allah Taala Pertanyaan selanjutnya, uh, Bismillah, berilah kami hasil dengan gencarnya penyimpangan syiah yang banyak menggunakan terjerumus di dalamnya karena ini ingin dibolehkannya atau digunakannya bermaksud atau bersinar ini karena ya. karena mungkin kami membutuhkan power besar untuk menggandahi keimanan kita baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwah dan akhwat kalian Semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada tameng kekuatan yang lebih besar daripada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Apapun bentuk ancaman yang ada di hadapan kita. Kami bisa ulangi. Tidak ada kekuatan perlindungan tameng yang lebih kuat, yang lebih besar daripada tameng kekuatan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ancaman yang ada di hadapan Oleh karena itu, raihlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan takwa. Dengan iman yang semuanya diawali dengan ilmu. Seseorang bisa bertakwa kepada Allah awalnya adalah ilmu sehingga dia bisa tahu mana jalan jalan atau langkah ketakwaan Seseorang bisa kuat imannya juga dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang akan membuatnya melangkah di atas jalan iman. Oleh karena itu, konkretnya adalah dalam menghadapi segala bentuk ancaman, termasuk di antaranya ancaman syiah atau apapun yang serupa atau bahkan lebih dahsyat daripada itu adalah dengan berilmu. Tuntutlah ilmu. Belajarlah. Karena dengan ilmu itulah kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang dibenarkan oleh Allah, mana yang disalahkan oleh Allah. Mana yang sesuai dengan perintah Allah, mana yang tidak sesuai dengan perintah Allah Kekuatan besar tidak hanya dibutuhkan pada saat kita menghadapi syiah. Kekuatan yang besar juga kita butuhkan saat kita menghadapi diri kita sendiri yang seringkali mengajak kita kepada penyimpangan. Inna nafsara amtaratun bis. Sesungguhnya jiwa ini seringkali mengajak kita kepada keburukan. Maka benteng yang kita butuhkan itu tidak hanya pada saat kita menghadapi syiah atau musuh-musuh Islam yang lain. Kekuatan itu juga, benteng itu juga, perlindungan itu juga kita butuhkan saat kita menghadapi ancaman-ancaman lainnya. Maka bentuklah benteng diri kita dengan ilmu. Yang dengan ilmu itulah akan terlahir dan tumbuh besar keimanan dan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Kemudian ada yang bertanya secara langsung. wasallam dengan pemahaman lurus generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berkata bahwa dirinya benar karena bersamanya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Orang yang lain berkata, saya juga benar, saya punya Al-Quran, saya punya hadis. Tapi ternyata terbukti berbeda dan kontradiksi. Maka mana yang paling benar di antara keduanya? Padahal dua-duanya sudah dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang paling benar dari keduanya adalah yang apabila memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Rasulullah. Karena di zaman mereka hal Al-Quran turun, maka mereka orang yang paling paham tentang makna setiap ayat Al-Quran. Di zaman mereka Rasulullah itu bersabda, maka mereka adalah orang yang paling mengerti maksud dari setiap hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan kelebihan para sahabat Rasulullah, generasi terbaik umat ini adalah mereka itu gurunya langsung yang menerima wahyu. Manakala mereka keliru, langsung yang meluruskan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di zaman sekarang ini keliru, yang meluruskan siapa? Kita jauh dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang meluruskan kita adalah siapapun yang mengusung kebenaran dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dan memahami Al-Quran Al-Hadis sesuai dengan pemahaman lurus generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang meniti jalan mereka hingga akhirnya. Sehingga kita tidak bingung. Saya punya lima pilihan. Lima-limanya mengajarkan katanya kebenaran. Semuanya merasa dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Apa filter yang paling jitu agar saya tahu mana yang paling benar? Yang paling benar adalah yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar, sebagai pedoman, memahami keduanya dengan pemahaman lurus, generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terdahulu yang kemudian disebut sebagai as-salafus generasi terdahulu yang berada di atas kesalihan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala